iki ditakoni. Eh. Hmm. Donya ni balik. Donya ini gak gawe amal, donya sing gawe amal melok. Manusia kalau ingat bahwa dirinya nanti juga di akhirat ini juga butuh harta. Maka dari awal masih hidup di dunia, sebagian harta untuk dipersiapkan berangkat mati. Maka kadang-kadang Nabi bertanya, Pak, ya, takut ini takoni ana sahabat ditakoni kali Nabi ayyukum ma'ala wariji ahabba ilaihi man Sopot di antara sira sing seneng mbek donya warisan dijawab besok apa oh buat enten nabi nggih seneng donyane dewe nabi mesem <laughs> diguyu mbek nabi donya sing kon bayarno nanti fi ikut iku donyamu adapun harta yang sekarang kamu pegang itu bukan hartamu harta yang bakal kamu tinggal itu termasuk harta warisan sebab harta akan dibagikan itu e bojo sakronem sakromoron kalau ada ini dan seterusnya anak sekian dibagi-bagi sing mati melongo yang dibawa ke kuburan yang pernah yang dibayarkan bisa pilihlah tahu nyumbang masjid kah tahu nggak bantuan anak fakir miskin kah tahu nang terasa kah kalau gak duwe babar pisan aduh kosong blong apa nasi gelondang laka karena itu banyak kok amal maka bersamaan dengan dia dengan amalnya kelakuane opo duwe tiga yopo makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfikun rezeki yang aku berikan sama kamu, kamu kemana kan itu? Ditanyakan oleh Allah. Karena hidup di dunia juga butuh biaya, ya diirit. Karena di akhirat juga butuh jerbasuki mawabio. Suarga juga butuh ditunjang dengan amal soleh termasuk dari amal harta ini karena itu sebagian harta. Bismillah. Enten sahabat niku sing mikirno akhirat. Bareng dek nikate mati anak imek situ wong sugih lapor nang Rasulullah Nabi kula niki anak kula mek setunggal punya kula kuatah nek kula tinggal nang anak kula oh anak turun mboten bakal kelas umpama anak kula niku kula isak kula sek isak kelontok mawon pun masalah sampai turun itu mboten tek sing rong krotelon kula damel masjid yo napa kene tapi dilarang tangan Nah, umpomo separuh mawon ya napa sing separuh pulau kayak masjid ojo lalu pinten nabi sak protolon di sini mengandung makna tunjangan akhirat cukup ditunjang dengan sepersekian saja dari bagian harta yang kita miliki adapun sisanya meninggalkan keluarga dalam penataan hidup kondisi memiliki harta lebih bagus daripada meninggalkan keluarga dalam kondisi parah. Ini gila, Pak. Begitu perhatiannya Rasulullah terhadap pembinaan generasi penerus anak-anaknya perlu ditata dengan ekonomi. Tapi masih banyak kita dapatkan di antara orang-orang tua yang ada. Ekonomis anak ini rumong sobis kawin tinggal kereta wis dan diurusi. Ya, wong tuane duit duit, wong ini urip nunjang panang parah, Eh, mbok dikasih modal dididik nggak mau tahu karena orang tua kena penyakit al di luarnya ketemu mal metiti itu ada orang yang begitu ada ada tapi ada juga yang sok blokok sok mau anak kafe buat kok tapi tidak dibina dahulu sehingga anak tidak tahu bagaimana susah payahnya cari uang tahu-tahu ada uang numpuk sembrono akhirnya amblas kering linting anak wong tuane katut bisa suka banyak kita dapatkan begitu karena itu Nabi mengatur adanya keseimbangan prosentasi perbandingan mana bagian yang harus ke Isabilillah mana yang harus ke anak dan mana harus ke dirinya sendiri faktor yang ketiga wayukibun al kusur wa al kubur aduh cinta kepada gedung-gedung tapi cinta tidak cinta kepada kubur al kubur manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya kuburan itu awal dari tempat hidup di akhirat jadi kalau sudah masuk alam kubur itu mulai kita masuk di alam wa manzilin min manazilid dunya sebagai tanda kalau kita masuk kubur akhirnya dari kehidupan dunia lau anna bani adam alimu kaifa adabul kubri mana bau aisyu fit yata'adzanuna billah wa ta'awwadhu billahil karim min adabil qabril wahid lau anak bani adam yang umpomo manusia-manusia anak adam ini adimu tahu kaifa adabul qabri apa siksane kubur oh ana fa'bu ash di dunia bahwa kehidupan di dunia itu sudah tidak bisa menunjang lagi ta'awadu billahi tidak akan ber al mukminu fi qabrihi fi rawdatin khadra yuwassa'u lahu qabruhu sab'ina jira'an wa yudhi'u hatta yakunu kal qamari lailatal badri tapi kosok bali nih wong sing kelakuane apik digambarkan dalam hadis apa katanya al mukminu wong sing mukmin kelakuane apik itu mukmin sing penceng sebab mukmin sing penceng ini tak pirang-pirang يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نasuha Eh, mukmin tobat toh, dus berarti wong mukmin banyak yang jelek kelakuannya. Tubu ayyuhal mukminun la'allakum tuflihun. Tobat toh wong mukmin supaya uripmu enak. Ini kondisi wong mukmin kata Allah banyak yang rusak. Tapi di sini disebutkan al mukminu mukmin sing apik. Fi qabri fi raudatin khadra. wayuwasahulahu kubruhu diluaskan kuburannya oleh Allah sab'ina diro'an 70 dirok 70 jengkal lebar saat wayudi yudi'u hatta yakuna kal qamari lailatul babri diterangi oleh Allah sebagaimana terangnya di saat bulan purnama bulan purnama kalau sengingi lah padang sengingi ya apa kati padang nomor sengingi? lain saudara waktu kita padang bulan gembiranya lain dengan waktu kita jam 12 siang beduk mentak-mentak yuk kalau waktu padang bulan nek bengi seneng padang bulan nek bengi padahal padangan jam rolas itu ini ngurus mewang di kuburan setengah mati ini kok dipadang kok tinggus kegembiraan tumbuh karena itu harapan-harapan yang ditunjukkan oleh Rasulullah untuk mengarah kita supaya tindakan kita ini bisa menjadi manusia baik sehingga terjamin hidup dunia sampai di akhirat. Faktor yang keempat karena jami bukan lebih bagus ditutup saja dilanjutkan besok Jumat pagi yang akan datang faktor yang keempat dan yang kelima dan insya Allah masuk di versi yang lain mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan perbandingan antara iman dan ilmu membangkitkan kita untuk meningkatkan amalia iman dan takwa kepada Allah Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukumana wa sujudana bandar hati Semuanya ini kita ikuti karya Subuh yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad bin Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat serta menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang sudah pukul lebih 4 menit waktu istilah. Insyaallah bersama kembali nanti pukul 11 waktu istimewa jangan nanti yang berbeda sebagai khotib Al-Mukarram Ustaz Abdul Majid Lutwan dan sebagai Muhatin Ustaz Nurul Yatim maka kami yang bertugas mengucapkan banyak berpuluh-puluh terima kasih Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.